Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas setiap nikmat, selalu bersabar atas setiap ujian dan selalu beristighfar terhadap setiap kesalahan. Sebab tiga hal itu adalah lambang kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah dan membawa kebaikan untuk kita semua. Pembahasan pada pagi hari ini pembahasan sebuah doa yang agung, kandungannya luas dan panjang untuk menghemat waktu. Insyaallah taala kita akan membaca dari riwayat doa ini kemudian menerangkan dari kandungan-kandungan yang indah yang terdapat di dalamnya dan manfaat-manfaat bernilai dan berharga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, An-Nasai, Ibnu Hibban dan selainnya. Dan hadis ini sahihkan oleh sejumlah ulama dahulu maupun belakangan dari ulama belakangan yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah di sifat salat Nabi dan juga di dalam kitab beliau Ta'liqat Al-Hisan terhadap uh, tertib Sahih Ibn Hibban dikatakan di dalam riwayatnya An Ata Ibn Sa'ib An Abihi annahu qala Khalla bina Ammar ibnu Yasir khalatan. فأوجز fiha. Dari Atta ibnu Sa'ib dari ayahnya beliau berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengerjakan salat mengimami kami dengan suatu salat. Kemudian beliau meringkas salatnya Ya. Jadi sholatnya tidak terlalu panjang, ringkas. Faqala lahu ba'dul qawm. maka sebagian dari kaum berkata kepadanya laqad khaffafta au au awjasta sholat." sungguh engkau telah memperingan atau memperingkas dari sholat ini maka Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu menjawab أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول alaihi صلى الله عليه kata Ammar adapun salat demikian saya telah berdoa pada salat itu dengan doa-doa yang telah saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya maksudnya walaupun sholatnya ringkas, tapi Ammar bin Yasir telah mengharapkan sesuatu yang berharga di dalam sholat yang ringkas itu. Ia telah membaca doa-doa yang di dalamnya dia mengharapkan keagungan dan nilai pahala sholatnya. Iya. Dan ini doa diterangkan di dalam sebagian riwayat bahwa doa ini dibaca sebelum salam antara tasyahud dan salam. Iya. Dan penyebutan doa ini memang di dalam buku-buku para ulama yang meriwayatkan hadis ini dijelaskan doa sebelum salam dan Syekh Al Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi juga menjelaskannya pada rangkaian doa-doa yang dibaca sebelum salam. Maka Ammar walaupun ringkas sholatnya, tapi diharapkan sholatnya penuh nilai karena doa yang agung ini. Dan ini menunjukkan besarnya kebaikan pada doa ini yang diharapkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Iya. Dan juga kita mengambil pelajaran bagaimana para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang sederhana di dalam beribadah. Tidak seperti sebagian orang yang berlebihan tetapi tidak di atas sunnah. Sederhana tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada gulu atau berlebihan tetapi tidak di atas sunnah. Maka ketika mereka mendengar bahwa Ammar bin Yasir telah mengharapkan kebaikan dari doa yang dia berdoa dengannya maka dikatakan pada kelanjutan riwayat falamma qama tabi'ahu rajulun minal qawm huwa abi gara annahu kana an nafsihi fasa'alahu anid ad-du'a thumma ja'a fa akhbara bihi al kata apa Ibnu Sa'ib dalam kelanjutan riwayat dari ayahnya dari As-Sa'ib maka seorang lelaki dari kaum mengikutinya. Iya. Atau berkata lelaki itu adalah ayahku. Tetapi beliau menyamarkan dirinya. Beliau menyamarkan dirinya. Maksudnya tidak menyebut. Dia tidak langsung sebut bahwa saya mengikuti Ammar. Tapi dia samarkan dirinya bahwa ada yang mengikutinya. Kemudian bertanya, Ya, dan itu kadang dilakukan oleh sebagian as-salaf untuk menyembunyikan sebagian amalannya. Kadang dia mengerjakan, hanya dia sebut ada orang yang mengikuti. Iya. Maka lelaki itu pun bertanya kepada Ammar tentang doa itu. As-Saib setelah itu datang lalu memberitakan kepada kaum tentang doa yang Ammar dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa doanya? Inilah yang akan kita jadikan sebagai kajian pada siang hari ini. Allahumma al ghaib wa qudratika al khalq ahyini 'alimta ahyini al hayata khairan li wa tawaffani إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والجنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير, في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya, lumayan panjang ya doanya. Baik. Terjemahan dari doa tersebut saya terjemahkan global dulu, kemudian kita bahas kalimat per kalimat dari doa. Ya Allah dengan ilmumu tentang yang gaib dan kemampuanmu dalam menciptakan. Hidupkanlah saya selama kehidupan itu adalah yang terbaik bagiku. Dan wafatkanlah saya selama kematian itu adalah yang terbaik bagiku. Ya Allah saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan gaib maupun tampak. Dan saya memohon kalimat kebenaran di kala marah maupun ridha saya memohon kepadamu sikap pertengahan dalam kefakiran maupun kecukupan. Serta saya memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah sirna dan penyejuk, penyujuk mata yang tak pernah putus. Saya memohon kepadamu riba terhadap ketentuan takdir dan saya memohon kepadamu kesejukan hidup setelah mati dan saya memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang mulia serta saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Ya Allah hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi hidayah dan selalu mendapat hidayah. Iya. Ini doa yang agung pada setiap kalimatnya pada rangkaian-rangkaiannya terdapat kebaikan-kebaikan yang besar bagi siapa yang memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini doa dibaca di akhir salat sebelum salam. Dan disebutkan oleh sejumlah ulama bahwa salah satu tempat doa itu mustajab adalah sebelum salam di akhir salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, "Waliyatakayyar minat doa, masya." Hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia kehendaki. Dia memilih dari doa apa yang dia kehendaki. Iya. Maka di dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ammar. Ammar menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rangkaian doa yang agung. Iya. Tanpa dari rangkaian doa ini ada hal yang dimohon secara pasti dan ada hal yang digantungkan kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan memang demikianlah dibagi oleh para ulama. Imam Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis ini beliau menerangkan bahwa hajat yang diminta oleh seorang hamba di dalam doanya itu terbagi dua. Hajat yang diminta oleh seorang hamba di dalam doa terbagi dua. Ada hajat yang sifatnya kebaikan murni. Kebaikan yang sudah dipastikan. Seperti dia memohon diberi rasa takut kepada Allah, ketaatan, ketakwaan, dia memohon surga, dia berlindung dari api neraka. Nah, ini hal yang pasti. Ya, kebaikannya sudah jelas. Makanya seperti ini hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Tidak boleh dia gantung. Dia berkata, "Ya Allah, berilah saya kalau Engkau menghendaki." Iya. Tapi dia minta secara pasti. Iya. Dia minta secara pasti. Misalnya dia berkata, Allahumma kfirli, ya Allah ampunilah saya. Jangan dia berkata, Allahumma kfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Sebab pengampunan untuk dirinya kebaikan pasti. Jangan dia berkata, ya Allah kalau engkau berkehendak. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Walakin al masal, walakin al mas'alah, fain Allah la mustakriha lahu." Hendaknya dia pertegas azimnya, Sebab Allah itu tidak ada yang memaksanya. Iya. Baik. Jadi ini bentuk yang pertama atau hayat yang pertama yang dimohon oleh hamba. Ada yang sifatnya kebaikan semata. Maka ini dia pertegas, dia pastikan apa yang dia minta. Dan yang kedua dari hal yang diminta oleh hamba, ada perkara yang dia minta. Tapi yang dia minta tersebut dia belum tahu. Apakah menjadi kebaikan untuk dirinya atau menjadi kejelekan? Contoh misalnya, seperti dia minta diwafatkan, dia minta dihidupkan, dia minta diberi kekayaan, dia minta diberi kefakiran, dia minta diberi keturunan. Dia minta diberi keluarga. Iya. Ini permohonan-permohonan terkait pada hal-hal mungkin menjadi kebaikan seorang hidup. Mungkin hidupnya dengan umurnya yang panjang dia apa kena fitnah atau dia uh, keluar dari jalan istiqamah banyak berbuat dosa maka di sini kehidupan menjadi tidak baik baginya Demikian pula kalau kematian dia meninggal misalnya sebelum dia bertobat, meninggalnya membuat amalannya terputus, iya. Maka ini bukan menjadi kebaikan untuknya. Demikian pula kekayaan. Kalau diberi dari kekayaan membuat dia takabur, membuat dia lupa dan sebagainya, maka ini kadang tidak membawa kebaikan. Ya, demikian pula anak, ya, keluarga seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini yang mungkin dia baik mungkin dia jelek maka yang seperti ini hendaknya seorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dia memohon kepadanya apa yang dipilihkan baginya apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan baginya karena itu kita diajarkan doa istikharah pada hal-hal yang terkandung di dalamnya pilihan kita melakukan salat istikharah di dalam hal tersebut dan di dalam hadis ini dikatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li iya ya Allah ya Allah dengan ilmumu terhadap yang gaib dan kemampuanmu dalam menciptakan. Hidupkanlah saya. Kalau kehidupan itu baik bagiku. Kalau engkau ketahui kehidupan itu baik bagiku. Dan wafatkanlah saya kalau engkau ketahui kematian itu adalah baik bagiku. Jadi dia sandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon kepada Allah dari ilmunya yang maha luas, yang tahu yang jari dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta. Maka ia memohon kepada Allah kehidupan kalau memang Allah ketahui kehidupan yang baik untuknya. Dan yang memohon kematian Iya, Kalau memang Allah mengetahui bahwa kematian yang baik untuknya. Dan seorang tidak perlu khawatir dia hidup atau dia mati sepanjang itu adalah hal yang Allah pilihkan dan hal yang baik maka akan menjadi kebaikan untuk dirinya akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Iya. Maka di dalam doa ini ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu kepada Ammar ini mengandung dua hal sekaligus. Ada permohonan yang dikembalikan, dia minta pilihan kepada Allah, dan ada permohonan yang dia pastikan permohonannya, sebab kebaikannya sudah jelas, kebaikannya sudah jelas. Baik, saya ditekan kembali dari awal doa supaya kita uh, apa namanya bisa memberikan ringkasan-ringkasan manfaat dari doa ini. Di awal doa dikatakan Allahumma ya Allah. Ini permohonan seorang bermohon di dalam doanya dengan menyebut Asmaul Husna. Iya, dan itu etika di dalam doa. Doa itu ada etikanya. Ada sebab-sebab yang menjadikan doa itu mustajabah lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih pantas untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Banyak sebab di dalam hal tersebut. Salah satunya adalah kalau dia ketika berdoa dia dahulukan dengan menyebut asmaul husna atau di akhir doanya ya, dia menyebut dari asmaul husna dari nama ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah hal yang mencocoki doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah lah asmaul husna itu. Maka berdoalah kalian dengannya. Berdoalah kalian dengannya. Jadi asmaul husna semuanya adalah milik Allah. Kita berdoa dengannya. Dan Allahumma itu artinya ya Allah artinya. Iya. Hanya saja dalam susunan bahasa Arabnya ketika digabungkan ya Allah menjadi Allahumma ditambah mim di belakangnya itu ada kehususan lafaz dari 10 sisi disebutkan oleh Ibnu Qayyim menunjukkan keagungan permohonannya ini, Iya. Sama kita ya di dalam memohon dan meminta misalnya karena kita memakai bahasa-bahasa yang paling indah, paling cantiknya di dalam membahasakan. Dan di sini dengan lafaz Allahumma ini terdapat kehususan lafaz, keindahan secara lafaz dari 10 sisi secara bahasa. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Iya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam. Nama yang terbesar. Seluruh Asmaul Husna yang lainnya kembali kepada lafzul jalalah Allah. Iya. Allah artinya al-ma'lum al-ma'bud mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan adalah siapa yang diibadahi disembah dengan penuh kecintaan pengagungan dan pembesaran kepadanya pembesaran kepadanya pada nama al-ismul azam ini terdapat makna-makna ubudiyah penghambaan pada nama al-ismul azam ini terdapat makna-makna keindahan dan keelokan. Terdapat pada nama Allah ini Al-Ismul Azam terdapat berbagai kebesaran dan keagungan. Iya, dan dia adalah nama seperti yang saya katakan tadi seluruh dari Asmaul Husna kandungannya kembali kepada nama yang agung ini. Maka ketika seorang hamba menyebut Allahumma di depan doanya, ini adalah suatu hal yang agung, suatu hal yang besar, Nah itu Rasulullah SAW di kebanyakan beliau dua-dua yang diajarkan di depannya Allahumma atau Rabbi ya seperti ini dua nama ditambah lagi nama Rahman ini tiga nama dikatakan oleh para ulama perputaran Asmaul Husna perputaran mana mana Asmaul Husna maka seorang ketiga dia berdoa dia sebut dari nama Allah Al-Husna yang mencocoki doanya dia minta pengampunan ya Allahumma gfirli Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ampunilah saya. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dia sebut dua nama yang lain. Al-Ghafur, Ar-Rahim. Sebab ini mencocoki mencocoki doanya. Mencocoki apa yang dia minta. Misalnya Rasulullah mengajarkan doa, Rabbi firli wa tub inna innaka antat tawadur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah saya. Wahai Rabbku, ampunilah saya dan berikan taubat kepadaku. Sungguh yang Kau maha memberi taubat dan maha merahmati. Disebut dua nama, Tawwab Ar-Rahim. Sebab ini mencocoki permintaannya. Dia mohon ampunan dan mohon diberi taubat. Demikian pula misalnya seorang memohon rezeki. Ya. Allahumma rizqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Ya Rahman, ya Allah yang maha merahmati. Ya Karim, ya maha Ya Allah yang maha dermawan, ya Razak, ya maha memberi rezeki. Jadi sebut dari Asmaul Husna atau mencocoki doanya. Iya, dan ini salah satu etika seorang itu di dalam berdoa sehingga doanya lebih dikabulkan. Dan ada etika-etika yang lain, banyak jumlahnya, tapi tidak ada masalah di kesempatan ringkas ini. Saya sebutkan 10 etika dari doa yang mustajabah. Etika yang pertama ini dengan menyebutkan asmaul husna yang mencocoki doa. Etika yang kedua adalah dia bersuci berdoa dalam keadaan bertahara. Etika yang ketiga adalah ketika dia berdoa didahului dengan selawat dan diakhiri dengan selawat. Sebagaimana dalam hadis uh, Fudala bin Ubay. Kemudian yang keempat, hendaknya dia berdoa disertai dengan penyesalan. Iya. Disertai dengan penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kondisi yang seperti itu, iya, ia akan lebih mudah dirahmati, lebih didekati, lebih didengarkan apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kelima, dia berdoa di waktu mustajabah. Misalnya ketika dia sholat, ketika dia sujud, sebelum dia salam, atau antara adan dan komat, atau sepertiga malam terakhir, atau misalnya di hari Jumat, seluruh hari Jumat ya, bagus waktu mustajabah, Walaupun yang paling afdalnya di hari Jumat itu antara sholat asar dan sholat maghrib. Antara sholat asar dan sholat maghrib. Maka dicari waktu mustajabah berdoa. Kemudian syarat, eh, kemudian eh, etika berikutnya yang ke yang keenam adalah khusyuk. Dia berdoa dengan khusyuk. Iya. Dihadirkan kerendahan hatinya, ya kesungguhannya di dalam diri, ya penghambaannya Kemudian yang ketujuh, dia berdoa dengan berbaik sangka kepada Allah. Ada khusnudzan, berbaik sangka. Ya. Sebab ini adalah keberhasilan di dalam segala hal. Seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam doa. Ya, dia berbaik sangka di dalam doa dengan cara dia meyakini kalau dia berdoa maka mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah kalau memang itu baik untuk dirinya. Dan mungkin dia berdoa, Allah pandang doa itu tidak bagus untuk dirinya. Dia diganti lebih baik daripada apa yang dia minta. Iya. Dan yang ketiga, kalau dia berdoa, tidak dikabulkan atau tidak diberikan di dunia, mungkin Allah telah siapkan untuknya pahala di akhirat, di belakang doanya. Sebab dia adalah ibadah. Maka di kondisi apapun seorang berdoa pasti kebaikan. Dan dia pasti berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh seorang berkata saya sudah berdoa berdoa berdoa tapi tidak dikabulkan itu namanya berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ke uh, yang kedelapan yang kedelapan adalah wahin nukutin ya dari etika sore ini dikabulkan doanya dia menjaga dari kehalalan makanan yang dia makan kehalalan makanan yang dia makan ya yaitu seorang lelaki melakukan perjalanan, dia tadahkan tangannya ke langit. Ya. Kemudian rambutnya autan penuh debu. Dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi tidak dikabulkan doanya. Karena makanannya dari hal yang diharamkan, minumannya dari hal yang diharamkan, pakaiannya pun demikian. Bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Ya. Kemudian yang kesembilan, dari ketentuan doa yang mustajabah, dia tidak berdoa dengan doa maksiat. Dia itu berdoa dengan doa maksiat. Kemudian yang ke sepuluh, dia memohon dengan ilhah. Dengan penuh kesungguhan. Iya. Sangat berharap dikabulkan doanya kepada Rabbnya. Nah, jadi ini secara ringkas sepuluh ketentuan bagaimana doa itu menjadi doa yang mustajabah. Baik. Yang dikatakan di awal doa Allahumma bi'ilmikal ghaib Ya Allah dengan ilmumu terhadap yang gaib. Terdapat pengakuan seorang hamba akan keluasan ilmu Allah. Iya. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan itulah seorang mukmin. Dia mengetahui bahwa Allah melihat segala yang dia lakukan. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Asa anta tarahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Iya. Barangkali kalian itu benci sesuatu, tapi itu adalah yang terbaik bagi kalian. Dan bagi, barangkali kalian cinta sesuatu, padahal itu adalah kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamu ya antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Iya. Karena itu kalau seorang menyandarkannya kepada ilmu Allah, maka pasti dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan yang terbaik dan terdapat penetapan adanya hal-hal yang gaib. Iya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian di kelanjutan doa wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap yang gaib dan kemampuanmu di dalam mencipta. Ya, dia mohon kepada Allah sebab dialah Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. إذا أراد أمرا إنما قولنا إذا أرادنا شيئا أن نقول له كن فيكون sungguhnya ucapan kami kalau kami menghendaki sesuatu kami hanya berkata kepadanya kun terjadilah maka terjadilah hal tersebut iya yang kedua dengan ilmumu terhadap yang gaib dan kemampuanmu di dalam menciptakan ahyini hidupkanlah saya ma'alim hayata khairan li sepanjang engkau mengetahui kehidupan itu adalah yang terbaik untuk diriku. Iya. Ma'alim tal hayata khairan li. Kalau engkau mengetahui bahwa kehidupan yang terbaik untuk diriku. Wa tawaffani tidak alim tal wafata khairan li. Dan wafatkanlah saya jika engkau mengetahui bahwa kematian adalah yang terbaik untukku. Iya. Baik. Di sini di dalam doa ini dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dipilihkan untuk dirinya. Dia tetap hidup atau diwafatkan. Iya. Sebab Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya di dalam hal tersebut. Nah, ini telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يتي... لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد منه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة khairan li. Kata Nabi, janganlah salah seorang dari kalian itu berangan-angan ingin mati karena sebuah musibah, sebuah bahaya yang menimpanya. Kalau memang dia mesti berdoa, ya, mesti memohon diwafatkan, maka hendaknya dia berucap Ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupan itu, kalau engkau mengetahui kehidupan yang terbaik bagiku. Dan wafatkanlah saya jika engkau mengetahui bahwa wafat itu adalah yang terbaik untukku. Itu riwayat Bukhari Muslim ya. Di riwayat Al-Bukhari dikatakan, "Fa inna muhsinan fala annahu ayyazdad wa inna musian fala annahu ayyasta'tib." Kenapa tidak boleh dia pilih ya Allah wafatkanlah saya misalnya? Atau dia berkata, Ya Allah hidupkanlah saya. Ya. Tapi dia sandarkan. Ya Allah wafatkanlah saya kalau itu yang terbaik untukku. Hidupkanlah saya kalau yang terbaik untukku. Ya. Kenapa? Karena kalau dia misalnya berbuat baik dengan kehidupan, barangkali makin bertambah kebaikannya. Iya. Kalau dia berbuat jelek, orang yang berlaku jelek, Barangkali dengan kehidupan dia akan mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya dengan tambahan kehidupan tersebut. Maka seorang hendaknya dikembalikan kembalikan kepada pilihan Allah. Belum tentu kematian yang terbaik untuknya. Mungkin saja kehidupan akan lebih baik baginya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya, Ayun nasi khair? Manusia mana yang paling baik? Kata beliau, Man umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ketika beliau ditanya lagi ayun nasi syar, manusia mana itu yang paling jelek? Kata beliau, man tala umruhu amaluhu. Adalah siapa yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Tapi jelek amalannya. Iya. Dan juga di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ya hadis ada kelemahan sedikit ya dalam syaratnya. Hanya saya yang mentahkik Musnad Imam Ahmad mengatakan hadisnya dikuatkan dari jalur yang lain. Maka itu adalah hadis yang bisa dipakai sebagai dasar. Bahwa ada tiga orang masuk Islam. Ada tiga orang masuk Islam. Iya. Dan ini berada diketahui keadaannya oleh sahabat Talha bin Ubaidillah tiga orang ini. Maka suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan untuk berangkat berperang. Satu orang dari mereka ikut berperang, kemudian mati syahid. Kemudian setelah itu Nabi utus lagi utusan yang lainnya. Orang yang kedua keluar bersama utusan itu mati juga, ikut mati syahid. Ada pun orang yang ketiga, ia matinya di atas tempat tidur. Meninggal juga, tapi bukan mati syahid di medan pertempuran, tapi mati di atas tempat tidur. Maka Talha yang tahu tiga orang ini, suatu hari dia melihat tiga orang ini dalam mimpinya. Iya. Ternyata tiga orang ini dalam mimpinya, beliau melihatnya tiga orang ini berada di sorga. Ternyata orang yang wafat di atas tempat tidurnya dilihat paling depannya memimpin mereka. Iya. Dan orang yang paling apa namanya uh, terakhir mati syahid itu yang setelahnya Kemudian barulah datang urutan yang ketiga. Maka setelah itu melihat mimpi ini, Talha datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Talha, ya Rasulullah, saya menganggap aneh mimpiku ini. Dia merasa mengingkari, kok bisa orang yang mati di atas tempat tidur ini memimpin di depan? Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa ahadun afdal inda Allah min mu'min يأمر bil Islam bi tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi." Tidak ada yang lebih afdal dari seorang muslim di sisi Allah dari seorang mukmin yang di dalam keislaman itu umurnya makmur dengan bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Ya di riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Talha, Bukankah orang yang meninggal terakhir ini di atas tempat tidurnya? Bukankah dia masih hidup setelah kawan-kawannya meninggal, masih hidup satu tahun lagi? Maka mereka menjawab iya. Bukankah dia mendapatkan Ramadan sehingga berpuasa? Iya. Bukankah dia sholat dan sholat begini di dalam setahun sejumlah sumut? Benar. Ya. Maka Nabi sebutkan antara keduanya antara, antara orang yang meninggal di atas tempat tidur ini dan apa? Yang sebelumnya itu antara langit dan bumi. Rupanya panjangnya umur orang ini, ya, itulah yang menjadi sebab dia ada memperoleh dari amalan yang mengalahkan dua kawannya yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak mengetahui dari umur yang Allah berikan, mungkin di belakangnya banyak kebaikan untuknya. Banyak kebaikan untuknya. Karena itu sebagian dari as-salaf ya rahimakumullah taala ada yang sudah masuk di umur yang sangat sudah sudah sangat tua. Maka dikatakan kepadanya, tidakkah engkau ingin meninggal saja? Ya, katanya tidak. Waktu usia muda dan kejelekan uh, sudah berlalu. Maksudnya di usia mudanya dia banyak berbuat jelek. Dan sekarang dia di usia tuanya dia baru sadar dan banyak amalan kebaikan yang dia lakukan. Maka saya lebih senang sekarang di usia tua saya. Ya, dia senang dipanjangkan umurnya kalau dia duduk dia baca alhamdulillah. Iya. Kalau dia berdiri dia membaca alhamdulillah. Demikian. Dan sebagian ulama yang lain lagi dikatakan kepadanya, "Kenapa engkau cinta lebih panjang hidupmu?" Ya katanya, dia menjawab, "Saya cinta untuk banyak menangis terhadap dosa-dosaku." Untuk banyak menangis terhadap dosa-dosaku. Dan ketiga Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu taala mendekati ajalnya, Beliau berkata kepada dirinya, "Wa Yazid, siapa lagi yang akan melakukan sholat untuk dirimu nanti? Siapa lagi yang akan berpuasa?" Maksudnya ketika dia hidup dia perbanyak sholat puasa dengan harap dengan harapan dia memperbanyak amalannya. Dia berkata kepada dirinya, "Wahai Yazid, siapa lagi yang akan bertobat untukmu dari dosa-dosa yang telah berlalu?" Iya. Maka demikianlah dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iya, dari tambahan umur itu belum tentu bahwa tambahan umur itu menjadi kejelekan untuknya. Mungkin saja ada hal-hal yang baik yang Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya. Ya, demikian pula kematian. Ya, kematian Allah pilihkan untuk dirinya. Ya, Allah pilihkan untuk dirinya. Ya, itu mungkin banyak hikmahnya. Banyak kebaikan di belakangnya. Banyak kebaikan di belakangnya. Karena itu banyak dari as dahulu mereka berangan-angan berharap diberi kematian oleh Allah. Iya. Dan itu disebut oleh Ibnu Rajab yang membuat mereka memohon diberi kematian ada banyak sebab. Di antara sebabnya yang pertama mereka itu berbaik sangka akan berjumpa dengan Allah. Iya, dia berbaik sangka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khusnul ini baik sangka berjumpa dengan Allah itu adalah suatu hal yang sangat indah. Kemudian sebab yang kedua yang mengharap kematian karena dia rindu ingin berjumpa dengan Allah. Kerinduannya ingin berjumpa dengan Allah. Nah, ini masalah kerinduan ingin berjumpa dengan Allah ada pembahasan khususnya nanti. Ya. Ada pembahasan khususnya. Dan bagi mereka yang memang percaya dirinya ya, kalau dia meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang mereka apa namanya? Eh, baik sebelum saya pindah ke sana, ya, yang ketiga ada yang mengharapkan kematian karena dia ingin menghindari fitnah. Mungkin di masa itu terjadi fitnah, ya, terjadi fitnah. Maka ada hal yang dia khawatirkan dalam agamanya. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diwafatkan. Memohon kepada Allah supaya diwafatkan. Karena itu disebutkan dari Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tatkala datang kepada Zainab bin Jahsh pemberian dari Umar bin Khattab karena istri-istri Nabi itu diberikan pemberian oleh negara diberikan pemberian oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu maka begitu pemberian Umar datang kepada Zainab Zainab menganggap pemberian itu sangat banyak ya. dan dia khawatir memfitnah dirinya maka Zainab pun berdoa kepada Allah. Allahumma la yudrikni atau atau li Umar ba'daha. Dia berdoa, ya Allah, jangan sampai ada lagi pemberian Umar yang sampai kepada aku setelah ini. Yang sampai kepada kepadaku setelah ini. Maka Zainab radhiyallahu anha meninggal sebelum pemberian Umar yang kedua datang. Sebelum pemberian Umar yang kedua datang. Iya. Maka kadang ada dari sebagian as-salaf yang seperti itu. Memohon kepada Allah karena untuk wafat karena menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Dan sebagian dari as-salaf ada hal yang sebagian orang menakjubkan. Iya. Sebagian orang yang menakjubkan di mana amalannya ketika dia pandang dia sudah berbaik sangka kepada Allah ya amalannya uh, mendekatkannya kepada Rabbnya iya ada seorang budak yang dulu dia adalah budak yang sangat salih. Ya, dibeli oleh seorang yang ahli ibadah. Maka budak ini setelah dibeli dia berjalan kemudian dia singgah ke masjid. Dia berkata kepada tuannya yang baru, "Masih ada sesuatu yang kamu perlukan dari saya?" Iya. Seakan-akan dia ingin berpisah dari tuannya. Ya. Maka budak ini pun masuk ke masjid kemudian berdoa kepada Allah dan meninggal pada saat apa namanya dia berakhir dalam masjid. Nah, dan disebutkan juga dari sebagian ahli ibadah yang diketahui dari amalan solehnya oleh manusia dan dia sangat tidak suka ada amalan solehnya yang diketahui. Maka dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya wafatkanlah saya, panggillah saya ke sisimu, saya rindu berjumpa denganmu. Maka ia pun di hari esoknya sudah diantar ke kuburan. Nah, maka ada sebagian dari orang-orang yang salih berharap seperti itu kematian karena ada sebab-sebab tertentu ya ada sebab-sebab tertentu di dalam hal tersebut maka secara umum ini adalah doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Ammar ibnu Yasir Allahumma bi'ilmikal ghaib wa biqadrika wa, wa, wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الحياة إذا, إذا علمت الوفاة خيرا لي إيه. يا الله baik ya Allah dengan ilmu terhadap yang gaib dan kemampuanmu di dalam mencipta hidupkanlah saya jika engkau mengetahui kehidupan itu yang terbaik bagiku. Dan wafatkanlah saya jika engkau mengetahui kematian adalah yang terbaik bagiku. Nah, baik. Jadi ini doa yang agung terdapat di dalamnya kandungan yang indah seorang mengembalikan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan doa dikatakan Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى ini tiga hal ya. ya Allah dan saya bermohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam gaib maupun syahadah. Dan saya memohon kepadamu kalimat kebenaran dalam keadaan marah maupun dalam keadaan riba. Dan saya memohon kepadamu sikap pertengahan dalam kefakiran maupun kecukupan. Ini tiga hal ya. Iya. Tiga hal. Jadi yang pertama memohon rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua memohon kalimat kebenaran. Kemudian yang ketiga memohon sikap pertengahan. Iya, memohon sikap pertengahan. Dan ini tiga hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits lain. Telah disebutkan di dalam hadits lain sebagai tiga amalan yang menyelamatkan. Rasulullah pernah bersabda, "Salatun muhlikan, wa salatun munjiyat." Ada tiga perkara yang membinasakan. Dan ada tiga perkara yang menyelamatkan. Apa tiga perkara yang membinasakan? Kata beliau, "Salatun muhlikan, syuhun muta." Yang pertama adalah kekikiran yang ditaati. Iya kekikiran yang dita ditaati. Dia merasa pada dirinya ada kekikiran uh, sulit untuk memberi, lebih cenderung menahan, tetapi dia biarkan. Nah, itu namanya ditaati. Yang kedua wahawan muttaba, hawa nafsu yang dia ikuti. Karena jiwanya mengarahkan dia kepada sesuatu, kepada syahwat. Ya, tapi dia perturutkan, dia ikuti, tidak dia lawan. Kemudian yang ketiga dari yang menghancurkan wa ijabul mar'i binafsihi seorang yang bangga terhadap dirinya ini tiga yang membinasakan kemudian kata beliau salatun munjiat ada tiga yang menyelamatkan yang pertama khasyatullahi fi sirri wal alamiya takut kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan yang kedua wal qasda fil faqri wal gina pertengahan di dalam kefakiran dan kecukupan yang ketiga wal adla Baik, wal adlu fil ghadabi wal ridha. Keadilan saat dia marah maupun riba. Iya. Jadi ini konteks lain ya dalam hadis. Sama di dalam hadis Ammar disebutkan tiga hal yang dimohon. Ya dalam hadis Ammar dan di hadis lain ini disebutkan tiga perkara ini sebagai penyelamat hal-hal yang menyelamatkannya. Maka subhanallah betapa indahnya seorang itu ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan dari keagungan doa ini ini tiga perkara dari hal yang menyelamatkannya sebab penyelamatan untuk dirinya iya yang pertama adalah as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah ya Allah saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu iya dikala gaib maupun di kala terang-terangan. Iya. Fil ghaibi pada saat gaib. Itu di lain di sirri, kala rahasia. Tidak ada yang menghadiri di situ, hanya dia sendiri. Tidak ada orang lain. Tapi dia tetap takut kepada Allah. Demikian pula ketika dihadiri oleh orang lain, tanpa bagi manusia, dia juga tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka khasyah ini pada saat rahasia maupun dihadiri oleh orang dalam keadaan bahir maupun batin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang agung hal yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan penduduk surga itu salah satu sifat mereka man khasyiyar rahmana bil ghaibi Wajah biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman dikala gaib, kala dia sendiri. Tidak ada yang menyaksikan dan dia datang dengan hati yang selalu bertobat. Iya, selalu bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya dikala dia dikala gaib, dikala sendiri, ya, tidak ada yang menyaksikannya, maka untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Bayangkan, disebutkan bahwa ini adalah sebab apa? Sebab pengampunan dan sebab pahala yang sangat besar untuk seorang hamba. Ya, dan salah satu dari tujuh golongan yang di bawah tuduhan arsh Allah pada hari kiamat, ya, adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Berlinanglah air matanya. Iya, maka rasa takut ini adalah hal yang sangat indah. Suatu ibadah yang sangat agung. Wahiman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia akan mendapatkan dua sorga. Dia akan mendapatkan dua sorga. Iya. Baik. Dan rasa takut ini dikatakan dia mohon rasa takut kepada Allah di segala keadaan. Ya, karena kadang sebagian orang dia terlihat takut kalau ada manusia yang menyaksikannya Gitu kan manusia yang lain. Tapi kalau dia sendiri, iya, tidak muncul dari rasa takut tersebut. Dan ini adalah hal yang berbahaya pada diri seorang hamba. Baik. Di dalam tafsir ayat di surah As-Sajdah, jawab junubuhum anil madaji yad'una rabbahum nastarusna kemudian disebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Disebutkan dari ketata orang yang beriman di malam hari dia berdiri tulang rusuknya jauh dari tempat tidurnya dia melakukan sholat maka dikatakan seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuknya dari kurrati ayun ya dari sorga yang penuh dengan kenikmatan menyejukkan matanya yang menyejukkan matanya kata sebagian as-salaf dia sembunyikan amalannya di malam hari dengan sholat maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya sorga balasan yang disembunyikan terhadapnya ternyata balasannya sangat besar sekali untuk dirinya. Iya. Sangat besar untuk dirinya. Maka seorang yang baik itu adalah seorang yang ketika dia dihadiri oleh orang lain, dia memperbaiki ibadahnya. Ketika dia sendiri juga dia memperbaiki ibadahnya. Sama keadaannya, sama kondisinya. Iya. Jadi semuanya adalah hal yang menunjukkan rasa takutnya. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting saya ingatkan di sini, tatkala rasa takut adalah ibadah yang agung. Rasa takut ini muncul disebabkan oleh beberapa sebab. Di antara sebab yang memunculkan rasa takut adalah kekuatan iman seseorang akan janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya apabila berbuat maksiat. Janji Allah kebaikan kalau meninggalkan maksiat dan ancaman apabila berbuat maksiat. Iya. Kapan semakin kuat keimanannya akan hal tersebut, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, dari hal yang menumbuhkan rasa takutnya adalah pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintah. Iya. Maka semakin dia mengenal kebesaran Allah, mengenal asmaul husna, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal betapa kerasnya siksaan Allah, ya, mengenal bagaimana kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala apabila menetapkan sesuatu tidak ada yang mampu menolaknya. Tidak ada yang mampu menolaknya. Ya, maka ini akan memberikan kepada seorang hamba rasa takut yang dahsyat, rasa takut yang besar. Iya. Kemudian dari hal yang memunculkan rasa takut adalah kuatul muraqabah. Iya, kekuatan ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua derajat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-ihsan, beliau berkata, "Ta'budallaha ka'annaka tarah." Fa'in takun tarahu fa'innahu yaraka. Alif Sam itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Dua tingkatan dalam merokabah. Ya. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini derajat tinggi. Orang yang sampai ke sana itu hanyalah orang-orang yang punya pengetahuan tentang Allah. Sebagian kuat pengetahuannya tentang Allah, pembesarannya kepada Rabbnya, maka pasti ia bisa ke derajat tersebut. Kalau dia tidak mampu seperti itu, ada tingkatan di bawahnya. Iya. Dia merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat apa yang dia kerjakan, melihat segala gerak geriknya. Dan ini dari sebab yang kuat yang menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seorang hamba hamba hendaknya memperbaiki dari rasa takutnya kepada Rabbnya dan melatih dirinya dengan hal tersebut. Kemudian banyak dia membaca tentang tentang apa namanya balasan, membaca tentang kematian, tentang apa namanya tentang neraka, ya, tentang balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat agar supaya muncul rasa takut itu di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, hal yang diminta al haq fil ghadab war ridha. Iya atau di kelanjutan doa dikatakan wa kalimat al-haqqi fil ghadab wa riba dan kalimat kebenaran pada saat marah dan riba. Nah, ini juga penyelamat yang lain dan rangkaian doa yang agung di dalam hadis Ammar bin Yasirin. ini. Iya. Dari perkara yang sangat sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang ketiga dia marah, dia bisa berucap kalimat kebenaran. Dia bisa menguasai dirinya. Ya, Allah firman, "Wa idza ma ghadibu hum Mereka ini apabila mereka marah, maka mereka memaafkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mampu apa? Menguasai dirinya. Iya. Terjadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sara, Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu innal ghadab. Bukanlah orang yang keras itu, bukanlah orang yang kuat itu, orang yang tidak pernah dikalahkan dalam bergulat. Iya. kalau kita pandangan umumnya, orang tidak pernah dikalah bergulat, itu dia kuat. Tapi Nabi berkata bukan itu orang yang kuat. Iya. Orang yang kuat itu kata beliau, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Iya. Ketika dia marah. Apalagi kalau dia adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya. Tapi dia mampu menahannya. Nah, itu lebih tinggi lagi derajatnya. Seorang kadang dia marah, tapi dia tidak mampu membalas, tidak mampu melampiaskan. Iya, marahnya. Mau bikin apa lagi kecuali sabar, kan begitu. Tapi ada orang dia mampu melampiaskan marahnya. Tapi dia menahannya. Nah, maka ini derajat lebih tinggi lagi. Derajat yang lebih tinggi lagi. Iya. Maka kalimat kebenaran dimohon kepada Allah. Sebab berucap kebenaran ini adalah hal yang indah. Iya. Dia dari masuk di dalam tutur kata yang indah yang diperintah dalam Al-Quran. Wa kunu husna. Berucaplah kepada manusia yang terbaik dan dia masuk di dalam kaulan sadida wa qulu kaulan sadida berucaplah ucapan yang lurus dan dia masuk ke dalam amar ma'ruf nahi munkar iya berucap al-haq ini maka pada saat dia marah maupun dia ridho seimbang di sisinya dia tetap berucap iya dengan kebenaran berucap dengan hal yang baik berucap dengan hal yang baik ya maka ini doa ya, tergantung di dalam rangkaiannya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya seorang itu diberikan keadilan di segala keadaan menimbang dengan benar di segala keadaan ya sebagaimana kalau dia marah jangan sampai kemarahannya membuat dia keluar dari keadilan membuat dia keluar dari keadilan karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sebagian sahabat yang sahabat ini berkata kepada Nabi Ausini, Ya Rasulullah berwasiatlah kepadaku. Kata Nabi la jangan kamu marah. Okay. Terus dia berkata lagi Ausini, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Kata Nabi la jangan kamu marah. Terus dia minta nasihat dan Nabi hanya berkata jangan kamu marah. Karena di dalam rangkaian wasiat ini terdapat manfaat-manfaat yang sangat besar. Ya, seorang ketiga keluar dari kemarahan, maka dia akan berada di atas keadilan. Di atas keadilan. Dan inilah yang membuat dia berucap kebenaran dimanapun dia berada. Kemudian, yang ketiga dari penyelamat di dalam rangkaian hadis yang diminta oleh Ammar di sini wal qasda fil faqr wal gina dan pertengahan. ya. Pada kefakiran dan kecukupan. Ya, dan ini keadaan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beli pertengahan di kefakiran dan apa kecukupan. Ya. Sebab beliau kadang di sebagian hari-hari beliau pernah dua bulan tungku kompornya tidak pernah tidak menyala di rumah-rumah beliau. Tapi beliau juga ya disebutkan dalam sejumlah riwayat makan daging dan beliau juga memakai bagian yang bagus menyambut tamu-tamu. Iya. Maka ada hal yang uh, beliau di dalam hal ini mencontohkan sikap pertengahan dalam kefakiran dan apa dan kecukupan. Iya. Sebab umumnya di dalam syariat kita sikap pertengahan itu adalah hal yang dituntut. Kita dilarang ekstrim, dilarang berlebihan. Iya. Apakah itu di dalam kefakiran, di dalam kecukupan, di dalam berpakaian, di dalam makanan, di dalam penghalalan dan pengharaman, di dalam jihad dan sebagainya. Ya, kita diperintah untuk pertengahan. Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, wala tadsutaha kullal bast, fataqauda manuman mahsura." Jangan kamu jadikan tangan kamu itu terikat di lehermu. Ya, maksudnya sama sekali tidak pernah dia keluarkan bakhil tapi jangan pula kamu jadikan tanganmu terhampar begitu sangat luasnya. Iya, terhampar dengan sangat luasnya. Yang diperintah adalah pertengahan. Diperintah pertengahan. Karena itu di ayat yang lain dia disebutkan sifat kaum mukminin Walladina ida anfaku lam yusrifu walam lam wa kana bina dalika qawama. Mereka kalau membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir tapi pertengahan antara keduanya. Pertengahan antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunfiq du sa'atin min sa'atihi, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Ya. Orang yang punya kelapangan, dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Tapi orang yang agak sempit rezekinya, dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan nah, ini pertengahan. ya pertengahan. Adapun kalau berlebihan, ah, inilah yang berbahaya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-sekali tidak. Sungguhnya manusia itu melampaui batas apabila dia merasa dirinya bergeliman dengan kecukupan. Iya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi khalifah, ya pernah ditegur, "Kenapa khalifah pakaiannya sederhana?" Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Huwa abadu anil kibir wa ajdaru ayyubtada tada muslim." Kata beliau pakaianku ini lebih jauh dari kesombongan, menjauhkan saya dari kesombongan dan lebih pantas diikuti oleh seorang muslim. Ya. Lebih pantas diikuti oleh seorang muslim. Baik, maka demikianlah dari sikap perpegahan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya dan ini yang berjalan di dalam kehidupan Rasulullah para sahabat dan orang-orang yang salih maka seorang pertengahan di dalam segala hal ya dan disebutkan di sini pada kefakiran dan kecukupan bukan artinya pertengahan pada itu saja tapi ini dua hal kadang banyak orang yang berlebihan padanya makanya dikhususkan di situ penyebutan dan seorang ketika pertengahan pada dua hal ini maka ini adalah sebab yang menyelamatkannya. Iya, adalah sebab yang menyelamatkannya. Baik, kemudian setelah itu di doa dikatakan di dalam hadis dalam kelanjutan hadis wa as'aluka na'iman la yanfad dan saya mohon kepada ya Allah kenikmatan yang tidak pernah sirna. Iya. Ini dari doa yang agung permintaan yang sangat diperlukan oleh seorang hamba yang mohon kenikmatan yang tidak ada sirnanya bukan kenikmatan yang sementara apalagi kenikmatan yang nanti di akhirat dia diharamkan darinya diberikan dunia di dunia tetapi di akhirat dia tidak mendapatkannya lagi diganti dengan adab waliyadzubillah tapi seorang hamba memohon kepada Robnya kenikmatan yang tidak ada sirnanya. Kenikmatan apa kayak ini? Tiada lain kecuali kenikmatan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi Apa yang berada di sisi kalian itu akan sirna. Dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan Allah menjelaskan bagaimana penduduk surga itu rezeki mereka Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah rezeki yang kami diberikan dengannya. Rezeki ini tidak ada habisnya, tidak ada kirnanya. Dan Allah berfirman, "Ukulu hadaimun wa dhilluha." Makanan di dalam surga dan teduhannya terus-menerus kekal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim." Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya, keridhaan dan sorga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan yang mukim Iya, itulah kenikmatan yang kekal. Iya. Baik. Maka inilah kenikmatan yang dimohon oleh seorang hamba. Adapun kenikmatan dunia itu sementara. Tidak ada yang kekal. Kalaupun dia merasa nikmat dengannya di dunia, maka apabila datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatannya di dunia tidak bisa melindunginya. Tidak bisa melindunginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita in matta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un." akan kau melihat? ya andai kata kami berikan kesenangan kepada mereka bertahun-tahun, Kemudian datang kepada mereka janji yang telah dijanjikan terhadap mereka. Ya, siksaan yang menimpa, maka segala kenikmatan itu tidak akan bermanfaat untuk mereka. Tidak akan bermanfaat untuk mereka. Maka ini kenikmatan yang kita mohon. Iya, kenikmatan kekal abadi di akhirat, tidak ada sirnanya. Dan kata Ibnu Rajab rahimahullah, ada kenikmatan yang lain. Juga kenikmatan hakiki. Iya, Nah ini di antara fikih yang indah yang harus kita pahami yaitu kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Kenikmatan dalam berzikir kepadanya. Kenikmatan dalam cinta kepada Allah. Iya. Kenikmatan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan rindu berjumpa dengannya. Iya. Ini juga adalah kenikmatan Sebab dia terlibatan di dunia untuk orang-orang yang salih dan akan bersambung kenikmatannya sehingga hari akhirat kelak mereka dibalas dengan surga dan kebaikan. Iya, dibalas dengan surga dan kebaikan. Karena itulah kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, iya, ahlul lain fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim ahli ibadah di malam hari mereka lebih lezat daripada orang yang bersenda gurau di dalam kesia-siaannya kata Abu Sulaiman laulan lailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya andai kata bukan karena malam hari saya tidak suka hidup di dunia ya, dia cinta merasa itulah kenikmatannya dengan dia beribadah kepada Rabbnya di malam hari, bermunajat kepadanya, bersimpuh kepadanya. Kata beliau, "Innahu la yamurru 'ala al-qalb awqatun yathaku fihi bahkan." Dan Abu Sulaiman kadang berlalu, kata beliau kadang berlalu pada hati itu ada waktu-waktu dia tertawa dengan sangat gembiranya. Tertawa dengan sangat gembiranya. Ya, keribatan pada ketaatan, zikir pada ilmu, mempelajari ilmu. Ya, Cinta kepada Allah ini luar biasa. Sampai kata Ibrahim bin Adham dan disebutkan juga dari sebagian as-salaf yang lainnya, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang mengetahui kenikmatan yang kami berada di dalamnya, maka mereka pasti akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Maka ini kenikmatan didapatkan oleh orang yang mengetahui hakikat dari ibadah itu. Dia punya dari ilmu agama, gemar mempelajari ilmu yang menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, menunjukkan kepadanya hal-hal yang dicintai oleh Allah sehingga dia beramal dengannya dan nilai membuat hidupnya menjadi hidup yang indah. Iya. Kemudian berikutnya yang dimohon di dalam doa kata Ammar bin Yasir dalam kelanjutan yang doa yang dia sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka qurrata la tanqati dan saya mohon kepadamu ya Allah penyujuk mata yang tidak pernah terputus penyujuk mata yang tidak pernah terputus iya qurratu 'ain yang namanya qurratu 'ain penyujuk mata itu ya kalau apa namanya ada yang terputus dan ada yang tidak terputus iya ada yang terus menerus kesenangannya kebahagiaannya kelezatannya dan ada yang hanya sementara ada yang hanya sementara dan lalu bahwa iya kuratu ini ini disebutkan dari kenikmatannya penduduk surga fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Tidaklah seorang jiwa itu mengetahui apa yang disembunyikan baginya dari penyujuk mata. Iya, dari penyujuk mata. ada dunia itu terputus, terputus oleh al-maut. Dan al-maut adalah apa? Pemutus segala kenikmatan. Iya. Pemutus segala kenikmatan. Demikian pula hal-hal yang lainnya yang sementara di dunia walaupun dia sejuk matanya misalnya dengan anak-anaknya dengan istrinya dengan apa namanya eh, dengan hartanya atau sesuatu yang Allah berikan kepadanya maka itu ada hal ada batasannya ada akhirnya berbeda dengan kenikmatan di akhirat demikian pula dari ketaatan-ketaatan ada hal yang merupakan qurratu ain iya ada hal yang merupakan qurratu ain, penyejuk mata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajilat as salat qurratu aini." Dan telah dijadikan salat itu adalah penyejuk mataku. Iya, penyejuk mataku. Maka seorang ketika memohon kepada Allah diberi penyejuk mata yang tidak pernah terputus, ia terdapat keindahan yang lain. Iya. Sekarang di dunia ini Anak-anaknya menjadi penyuk matanya. Iya. Istrinya adalah penyuk matanya. Bagi istri suaminya suaminya adalah penyuk matanya. Rumahnya adalah hal yang menunjukkan matanya. Tapi namanya dunia terputus. Maka dia memohon kepada Allah sebagaimana disujukkan matanya dengan nikmat dunia ini, itu tidak diputuskan oleh Allah untuknya di hari kiamat nanti. Tidak diputuskan untuknya di hari kiamat nanti. Maka dia mohon kepada Allah diberikan qurrata ayun atau qurrata ain la tanqati yang tidak terputus. Iya. Kemudian di kelanjutan doa wa as'aluka ridha ba'da al-qada. Dan saya memohon kepada ya Allah ridha setelah adanya keputusan, ridha di dalam menerima takdir. Iya. Dan ridha terhadap ketentuan Allah ini kedudukan yang agung. Kedudukan yang agung. Siapa yang mendapatkannya, pasti Allah akan riba kepadanya. Karena itu Allah berfirman kepada para sahabat tentang sahabat radhiyallahu anhum wa an. Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya falahu ridha wa man sakita falahu sah. Siapa yang ridha maka untuknya keridhaan dari Allah dan siapa yang marah, murka, tidak rima terhadap ketentuan, maka untuknya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ridha ini kedudukan yang sangat tinggi. Dia jenjangnya di atas derajat kesabaran. Di atas derajat kesabaran. Sebab sabar itu masih ada gejolak-gejolak dalam jiwa. Dengan kesabaran dia tahan gejolak itu. Tapi kalau riba tidak ada gejolaknya, dia terima. Semua dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. itulah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Sebagian ulama menafsirkan ayat man amila salihan min dzakarin aw unsa, falanuh min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang tayyibah kehidupan yang baik kata sebagian salaf kehidupan yang baik ini adalah ar-ridha wal qanaah ridha dan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kata Abdul Wahid kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ar-ridha babullah al-a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin ridha itu adalah pintu Allah yang terbesar surganya dunia dan tempat peristirahatannya orang-orang yang beribadah. Iya. Sebab dengan riba ini dia senang. Seakan-akan dia berada di dalam surga. Di kondisi apapun ada kecukupan, ada kekurangan. Iya. Di atas suatu uh, keselamatan atau di atas suatu ujian, semuanya dia ridha terhadap ketentuan Allah. Maka dia tahu bahwa pada nikmat Ketika dia bersyukur, dia dapat kebaikan. Ketika dia bersabar, dia dapat kebaikan. Dia ridho akan seluruh hal tersebut. Ini akan membuatnya tenang. Iya. Akan membuatnya seakan-akan berada di dalam sorga. Suatu peristirahatan yang sangat indah bagi dirinya. Nah, baik. Maka dari kandungan doa yang sangat agung ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa as'aluka ridha ba'da al-qada dan saya memohon kepadamu ya Allah, rida terhadap ketentuanmu, terhadap takdirmu. Kemudian dikelanjutan doa, ya, ya diminta, wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Dan saya memohon kepadamu kesejukan hidup setelah kematian. Ya. Ini terdapat di dalam doa ini peringatan bahwa kematian pasti akan datang dan terdapat pula peringatan bahwa yang namanya kesejukan hidup itu bukan di dunia. Bukan di dunia. Sebab kesejukan hidup yang hakiki dan yang dicari adalah setelah kematian. Adalah setelah kematian. Yang namanya kehidupan kalau belum mati, ya, maka kehidupan itu tidaklah kekal. Banyak prahara di dalamnya. Tapi kalau setelah kematian, ah, itulah yang tetap baginya. Tidak berubah lagi. Ya. Yang tetap baginya tidak berubah. Maka hendaknya dia mohon kepada Allah. Kesejukan hidup setelah kematian. Iya. Kesejukan hidup setelah kematian. Baik. Karena itu kata sebagian salaf rahimahumullah ada dua hal yang kalau saya ingat membuat saya terputus dari kelezatan dunia. Yang pertama, kalau saya mengingat kematian yang menghancurkan segala sesuatu. Iya. Kemudian yang kedua, kalau saya mengingat bagaimana saya berdiri, bagaimana kira-kira kalau saya berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang selalu mereka dambakan adalah kehidupan akhirat. Di segala keadaan, itu tujuan hidupnya. Pikiran mereka. Pikiran mereka. Sampai dalam kondisi mereka kerja pun, subhanallah, itu yang mereka pikir. Ketika para sahabat Nabi dan para sahabat menggali parit di perang Khandaq, dalam keadaan mereka menggali bekerja, ya, Biasanya orang Arab kalau bekerja begitu, mereka membaca kalimat-kalimat yang diulang-ulangi. Ya. Maka apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat Allahumma la aisha illa aishul akhirah fakfir lil ansari wal muhajirah Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat ampunilah kaum muhajirin ampunilah orang-orang ansar dan kaum muhajirin iya dan diantara hal yang menakjubkan para sahabat dari kalangan al-ansar radhiyallahu anhum ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pembagian. Biasanya kalau ada harta kaum muslimin datang kepada Nabi, langsung beliau bagi. Ya. Dan waktu itu Nabi hanya memberikan kepada kaum muhajirin dan orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Ansar tidak diberi pembagian. Maka datanglah orang-orang Ansar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meminta hak mereka dari pembagian harta ghanimah atau harta yang sampai kepada Nabi. Ya, begitu Nabi melihat mereka, Nabi berkata, mintalah kalian, saya akan beri. Ya, tadinya datang, masya Allah ingin minta harta, tapi tawaran Nabi, tatkala terbuka umum, mintalah kalian, saya akan beri. Ya, kalimat terbuka untuk semuanya. Hilang tadi datang ingin cari dunia. Mereka berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah ampun untuk kami. Subhanallah. Langsung kehidupan akhirat yang dia ingat. Sebab Nabi mintalah akan diberi. Ya, ini kesempatan. Jangan cari dunia, minta lebih baik daripada dunia. Mohon diampunkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma al-fa wali abnail ansar wali abnail abnail ansar ya Allah ampunilah kaum al ansar ampunilah anak-anak kaum al ansar dan ampunilah anak-anak anak anak kaum al tiga keturunan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kehidupan para sahabat yang mengerti arti dari dunia itu dan apa hakikat dari dunia dan apa yang dicari di dunia ini. Iya, mereka kalau berbicara tentang harta itu pembicaraan adalah hal yang berjalan begitu saja sebagai orang yang hidup biasa. Ya, kadang ada hal yang perlu dia perlukan di dalam dunia. Tapi kalau dihadapkan pada hakikinya, dihadapkan pada kondisinya, maka kelihatan hakikat yang mendominasi di dalam jiwa mereka. Bahwa mereka lebih cinta kepada apa? Cinta kepada akhirat. Ya, karena itu Nabi dan para sahabatnya, dunia itu di tangan mereka, tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak masuk ke dalam hati mereka. Kemudian setelah itu, dari kelanjutan doa, dan ini diantara pokok-pokok keindahan doa ini, ya, وأسألك لب وأسألك لبة النظر إلى وجهك dan saya mohon kepada kepadamu ya Allah kelezatan memandang ke wajahmu wasyauqa ila liqaik dan kerinduan untuk berjumpa denganmu fi ghairi darra'a mudirra wala fitnatin mudillah tanpa ada bahaya yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan iya ini dari doa yang agung. Seorang memohon kepada Allah kelezatan memandang kepada wajahnya. Iya. Sebab ini adalah nikmat yang paling besar di akhirat nanti. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka ada yang meneriakkan. Iya. Maka ada pengumuman. Dan Allah subhanahu ada pengumuman. Iya. Inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu maka pengumuman ini, orang yang mengumumkan ini berkata, sesungguhnya kalian punya janji di sisi Allah. Atau Allah memberikan janji untuk kalian. Allah hendak menunaikan janjinya untuk kalian sekarang ini. Maka penduduk surga berkata, Alam tubayyit wujuhana wa tasakkil mawazinana alam tudkhilna jannah wa tuzih wa tuzahzihna 'anil nar Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami Engkau telah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga. Kami dijauhkan dari neraka. Apalagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Ya, Subhanallah kerimatan sorga kalau di, diketahui, ya, bagaimana di dalamnya sesuatu yang tidak terlukis. Ya, Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di atas sebuah mimbar seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Dan setelah itu beliau ceritakan, tapi dia, jadi beliau ambil. Setelah itu beliau ceritakan bahwa tadi ditampakkan kepadaku sorga dan neraka. Begitu saya lihat sorga, ingin saya petik ranting dari sorga itu. Iya. Tapi saya urungkan niatku. So, kalau saya petik, kemudian kalian mencium baunya sorga, kalian tidak suka lagi hidup di dunia. Hilang selera kalian hidup di dunia. Bidadari sorga kalau mengintip ke dunia, maka cahaya keelokannya akan menerangi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Iya. Maka nikmat yang sangat besar. Tiba-tiba diumumkan bahwa ada janji Allah lagi untuk kalian. Ingin Allah tunaikan, Allah berikan kepada kalian wahai penduduk sorga. Iya. Apalagi kenikmatan ini. Maka disingkatlah hijab. Disingkatlah tirai. Ayanzuruna ilaihi. Maka mereka pun melihat kepada wajah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi demi Allah, ma wa'atahumullahu syai'an wa ahabbu ilayhi, ma a'tahumullahu syai'an wa ahabbu ilayhi min nadhar ilayhi." Kata Nabi demi Allah, tidaklah Allah memberi mereka suatu pemberian yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Dan inilah tambahan yang disebut dalam Al-Qur'an, lilladina ahsanu al khusna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik, dia mendapatkan surga al khusna dan mendapatkan tambahan dan tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini kenikmatan yang paling besar. Kita mohon di akhir sholat kita, setiap sholat dianjurkan untuk membacanya agar supaya kita memperolehnya. Ya, senang untuk hal tersebut. Ditambah lagi wasyauqa ila liqa'ik dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Iya, seorang yang cinta kepada Rabbnya itu rindu berjumpa dengannya. Dan umumnya seperti itu kehidupan. Di dunia ini <clears throat> biasanya manusia kalau cinta pada seorang dia senang berjumpa dengannya. Iya. Maka seorang hamba yang benar kecintaannya kepada Rabbnya dia senang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta untuk berjumpa dengannya maka perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala inilah yang paling membahagiakannya. Inilah yang paling dia inginkan. Iya, hanya saja kata para ulama bahwa kerinduan berjumpa kepada Allah, orang yang rindu berjumpa kepada Allah itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Iya. Tingkatan yang pertama ada yang kerinduannya ingin berjumpa kepada Allah membuat dia gelisah. Iya membuat dia gelisah dan kadang dia kurang bersabar, ingin segera berjumpa. Ingin segera berjumpa. Ini derajat yang tinggi, tapi masih ada kegelisahan, khawatir tidak berjumpa. Jelas ya? Dan itu lebih baik daripada orang yang tidak ada kerinduan sama sekali, tidak pernah memikirkannya. ya Dan derajat yang kedua, kata dua raja rahimahullah, adalah orang yang ingin rindu berjumpa kepada Allah. Iya. Tapi dia tenang, tumak lima dengan kerinduannya tersebut. Dia bahagia dengan kerinduannya tersebut. Tenang hati-hatinya. Menunjukkan kedekatannya kepada Rabbnya. Iya. Sehingga kehidupannya ini, orang yang seperti ini, ini derajatnya yang paling tinggi. Sebab mereka mendapatkan kelezatan dalam bermunajat kepada Rabbnya, di dalam beribadah, di dalam ketaatan, di dalam mempelajari agamanya, dan mereka mendapatkan kehidupannya dengan kecintaannya ingin berjumpa dengan Allah rindu kepadanya seakan-akan berada dalam sebuah kenikmatan yang abadi iya dalam kenikmatan yang abadi maka inilah dari keindahan orang yang cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian di akhir dari doa ini Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi hidayah dan mendapat hidayah. Ya, iman itu qaulun wa amalun dan niat, ucapan, amalan dan niat, keyakinan. Ya, maka hiasan ucapan ya ucapan ada hiasannya, amalan ada hiasannya dan niat ada hiasannya. Ada hiasannya. Ya, maka hiasan hati dia mewujudkan amalan-amalan hati, keimanan yang terkait dengan amalan hati. Hiasan lisan dengan ucapan-ucapan yang terkait dengan keimanan, amar ma'ruf nahi mungkar bertutur kata yang baik dan sebagainya. Dan, dan hiasan anggota tubuh adalah menghiasinya dengan amalan keimanan, ya berupa membantu orang menyingkirkan gangguan dan sebagainya. Ya, dan semuanya itu dihitung sebagai hiasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walibasu taqwa dan khair." Dan pakaian ketakwaan itu yang paling baik. Pakaian ketakwaan itu yang paling baik. Kemudian kita memohon supaya dijadikan hudatan muhtadin. Orang yang memberi hidayah menjadikan manusia menjadi sebab manusia mendapat hidayah. Sebab kita akan menjadi sebab manusia mendapat hidayah luar biasa. Rasulullah bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta-unta merah ini kibaya ya untuk lambang harta orang Arab yang paling berharga. Maksudnya kalau engkau menjadi sebab seorang mendapat hidayah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Daripada dunia dan segala isinya. Maka dari sebab keberkahan seorang hamba dia menjadi manusia yang dengannya orang-orang mendapat hidayah. Apakah dengan cara dia mengajarkan ilmu, mengajak orang mempelajari ilmu, menuntun manusia kepada hidayah atau memfasilitasi manusia untuk mendapat hidayah. Itu semuanya dari sebab-sebab dia menjadi orang yang mendapat hidayah. Dan itulah yang ditafsirkan di dalam ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina kuntu." Saya dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata sebagian as-salaf, saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada, yaitu sebagai mualliman lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Sebab dia dimanapun berada bisa menjadi berkah untuk manusia. Demikian pula muhtadin selalu mendapat hidayah. Kita bermohon kepada Allah supaya selalu diberi hidayah, ditunjuki jalan-jalan hidayah, dibukakan pintu-pintu hidayah. Dari sebuah ketaatan kita dibukakan lagi pintu ketaatan yang lainnya. Dari sebuah ketaatan kita dijaga istiqamah di atasnya. Dan itu semuanya adalah pintu-pintu hidayah yang semuanya tergabung di dalam permohonan kita dalam sehari dan semalam paling sedikit 17 kali kita memohonnya ihdinas siratal mustaqim yang Allah berilah kami hidayah menuju kepada as al-mustaqim. Baik ini kandungan ringkas dari doa yang agung ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan semoga menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Iya. Dan semoga doanya bisa dihafal ya dan diamalkan. Iya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan semua maaf atas segala macam kekurangan.